Di antaranya hasyawiyah yang hanya mengetahui permukaan saja atau maknanya adalah hasyun laisu minal kubara. Kecil, rendah, nggak ada apa-apanya. Itu hasyawiyah. Cercaan-cercaan mereka kepada para ulama ahlul hadis adalah untuk menjatuhkan apa yang dibawanya. Yaitu ilmu, riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Maka dicontohkan oleh keduanya. Wa qala kalimat qalanya ada alifnya qala yang artinya dua orang tadi, dua imam tadi, keduanya berkata. Alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbiha. Sebagai contoh, aliran Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, menamakan ahli sunnah sebagai musyabbiha. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa demikian? Karena Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan, tidak mau mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Bagi mereka, kalau Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk punya sifat. Maka Jahmiyah memiliki pemikiran aneh sesat bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Maka semua sifat-sifat yang ada dalam Quran mereka tolak. Semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih juga mereka tolak. Dan lawannya pun mereka tolak. Bahkan yang biasa disebut oleh kaum muslimin setiap hari Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Yang ini memiliki sifat rahmat. Rahman, rahim dari kata rahmat. Mereka tolak. Allah tidak memiliki sifat rahmat. Tetapi Allah juga tidak memiliki sifat lawannya rahmat. Bahkan yang sering kita sebut Allah maha melihat, mereka tolak. Allah maha mendengar, mereka tolak. Dan mereka tolak pula lawannya. Allah tidak melihat dan juga tidak buta. Allah tidak mendengar tetapi tidak tuli. Ini majnun. Tidak bisa dipaham akidah mereka. Taib. Maka karena akidah mereka seperti itu, ahli sunnah kaum muslimin yang percaya bahwa Allah punya sifat rahmat, menurut mereka, kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya sifat kayak makhluk saja. Berarti kalian musyabbihah, kata Jahmiyah. وَذَلِكَ li'annahum yu'attiluna sifat Allah. Yang demikian karena mereka Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La ya'tarifuna bi asma'ihi wa sifatih. Mereka tidak mau mengakui nama-nama Allah dan tidak mau mengakui sifat-sifat Allah. Tidak mau mengimani sifat-sifat Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 lama paling sedikit. Karena itu yang disebut dalam hadis, siapa yang menghafal 99 nama Allah. Itu pun barakallahu fikum, bukan batasan. Mananya bukan batasan, masih ada lagi nama-nama lain yang Allah tidak ajarkan dan Allah sembunyikan pada dirinya sendiri. Dalilnya, doanya Rasulullah SAW as'aluka bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak yang maknanya kata Nabi aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada nabi-nabimu, dan yang kau simpan sendiri pada dirimu. Berarti ada nama-nama yang istarsata bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang engkau ya Allah simpan sendiri pada ilmumu yang kita tidak tahu. Tetapi disebutkan siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka dia akan begini akan begini. Apa diantaranya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menyebutkannya, menghafalnya, mengimaninya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Rahimahumullah. Yang artinya hadis ini sangat sahih. Tidak ada keraguan pada riwayatnya. 99 nama Allah Subhanahu wa taala siapa yang bisa menghafalnya, menyebutnya, mengimaninya, maka dia akan masuk jannah. Apa makna ihsa? Ihsa'uha ilman wa hifdhan wa fahman wa amalan bimuqtadaha. Ihsa'uha menyebutnya, maknanya menyebutnya secara ilmu, mengetahui, secara hifdhan menghafal, secara fahman memahami dan secara amalan bimuktabaha mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi Allah Maha melihat hendaklah kau malu kepadanya. Konsekuensi Allah Maha mendengar hati-hati dalam berbicara. Allah mendengar ucapanmu. Konsekuensi dari sifat-sifat Allah tadi ada yang harus kita amalkan. Itu makna ihsa'uha. Wa minha Allahur Rahmanur Rahim Al-Bari Al-Musawwir. Di antaranya Allah kenalkan dirinya, huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat menjadi nama. Hati-hati. Setiap nama Allah mengandung sifatnya. Allah Rahman. Itu nama Allah Ar-Rahman. Mengandung sifat rahmat. Al-Aziz Al-Ghaffar. Itu juga nama Allah. Al-Aziz Al-Ghaffar. Mengandung makna, mengandung sifat izzah dan mengandung sifat maha mengampuni. Ghufran. Barakallahu fikum. Tetapi tidak mesti setiap sifat Allah kemudian jadi nama. Seperti Allah memiliki sifat membalas. Fantaqamna minhum. Kata Allah, fantaqamna. Kami balas mereka. Tetapi Allah tidak dinamakan dengan pembalas. Dan lain-lainnya barakallahu fiikum. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sunnah. Hadihi kulluha yunkirunaha wa yu'attilunaha. Nama-nama ini semuanya sifat-sifat itu semuanya yang terkandung di dalam nama-namanya diingkari oleh Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Sofan. Yunkiruna al alfadhaha wa ma'aniha. Mereka mengingkari lafat-lafatnya dan mengingkari pula makna-maknanya. Qabbahahumullah. Semoga Allah jelekkan mereka. Kaum Jahmiyah. Wa yunkiruna uluwallah. Mereka mengingkari tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak percaya? Kalau Allah aliyul a'la. Kalau Allah maha tinggi. Dan juga tidak percaya mereka tidak mau menerima istiwa'ahu. Istiwanya di atas arusnya. Maknanya maha tinggi di atas arusnya. Wa maji'ahu wa sifatihi ad Mereka juga tidak mau percaya mengingkari sifat Allah maji. Sifat datang. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa rabbuka. Rabb kamu datang. Mereka ingkari juga kalimat maji. Dan mereka mengingkari sifatihi dzatiyah dan sifatihil fi'liyah. Mereka tolak sifat-sifat dat dan sifat-sifat fi'il. Sifat dat yakni apa yang ada pada zatnya, maha mendengar, maha melihat, maha tinggi, maha mulia. Dan juga sifat-sifat fi'liyah seperti tadi maji datang datang roh. Artinya Allah bisa melakukan itu kapanpun Allah mau. Itu sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat zatiyah ada pada zatnya dan terus-menerus selama-lamanya. Tidak berkait dengan iroda. Tidak berkait dengan kehendak. Tapi sifat fi'liyah berkait dengan kehendak. Kapan Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Seperti datang tadi. Kadang Allah menghendaki datang, datang ke langit dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ya tidak. Ini sifat fi'liyah. Wa yusammuna ahlas sunnah يؤمنون yu'minuna biha wa على الوجه 'ala به عز al-la'iq bihi 'azza wa jal min ghairi tashbihin tamthil bi annahum karena mereka menolak sifat seluruhnya dan menolak nama-nama Allah seluruhnya, maka yusammuna ahlus sunnah, mereka menamakan ahlus sunnah yang percaya dengan sifat-sifat tersebut yang Allah tetapkan untuk dirinya tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan apa yang pantas baginya. Min ghairi tashbih, padahal ahli sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala tamsil, ahli sunnah juga tidak mempermisalkan. Tetapi mereka yasifunahum bil musyabbiha. Mereka menjuluki ahli sunnah menyerupakan dengan makhluk. Kalian adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk. Bagaimana maksud kalian? Kalian menganggap Allah punya sifat kayak makhluk punya sifat. Loh, Allah yang mensifati dirinya, tetapi sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Kami ahlu tidak menyamakan. Karena kami beriman bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun lafat-lafatnya mungkin sama, tetapi secara makna tidak sama. Apalagi secara kaifiyah tidak akan sama dengan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah sama pendengarannya? Tidak sama. Allah maha mendengar, bahkan bisikan-bisikan hati sekalipun. Sedangkan manusia hanya mendengar yang mampu dia dengar sebatas frekuensi dari 20 sampai 200 saja katanya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan benar. Ya. Barakallahu fiikum. Jaraknya hanya sebatas itu saja. Lebih dari itu nggak bisa dengar. Terlalu jauh. Tetapi Allah maha tinggi di atas arusnya, di atas seluruh, seluruh makhluknya, bisa mendengar seluruh ucapan-ucapan, bahkan bisikan hati sekalipun. Berbeda aja Kami ahlu sunnah tidak menyamakan. Tetapi Jahmiyah menuduh para ulama ahlu sunnah dan pengikut-pengikut ahlu sunnah sebagai musyabihah, penyerupa yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah yuthbituna lillahi listiwa. Hum yakuluna hada tashbih. Ahli sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Bermana ulu, maha tinggi di atas arusnya. Karena ada dalam Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tujuh kali Allah katakan istawa alal arsh. Maha tinggi di atas arusnya. Mereka menuduh Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah kita menyamakan Allah di atas arasnya seperti raja di atas singgasananya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah di atas arusnya seperti seseorang di atas kudanya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya seperti orang yang bersila di atas panggungnya, di atas kursinya, di atas mejanya? Tidak. Kita tidak menyamakan apapun di atas apapun dengan Allah di atas arusnya. Bagaimana? Wallahu alam. Tidak tahu seperti apa yang pasti. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Qala li'annahum yaquluna 'anillahi annahu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la yasar. Mengapa menuduh ahli sunnah musyabbiha ketika berkata Allah di atas arus. Karena mereka berkata Allah tidak di atas. Allah tidak di bawah. Allah tidak di kanan. Allah tidak di kiri. Allah tidak di timur. Allah tidak di barat. Allah tidak di dimanapun. Ini akidah mereka. La fauq wala tahat. Tidak di atas, tidak di bawah. La yamin wala yasar. Tidak di kanan, tidak di kiri kata Jahmiyah. Maka mereka menganggap kalau ada orang yang berkata Allah di atas berarti dia menyamakan dengan makhluk. Padahal Allah di atas seluruh makhluknya tidak akan sama dengan makhluk manapun di atas apapun. Faida asbatu istiwa Allahi qalu anhum musyabbiha. Maka kalau mendengar ada orang yang menetapkan Allah di atas arusnya maka mereka langsung menuduh kalian menyamakan dengan makhluk. Lian istiwa ma'nahu syai fauqa syai. Karena makna istiwa adalah sesuatu di atas sesuatu. Wahada la yaliqu illa bil ajsam. Kata haula'il jahmiyah maka Allah tidak mungkin di atas sesuatu karena berarti Allah Subhanahu wa taala ada jisimnya. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala begini, karena berarti Allah Subhanahu wa taala begitu dan seterusnya. Padahal itu kesimpulan mereka. Berarti Allah jisim, itu kata kamu. Ahlu sunnah tidak berkata begitu. Ahlu sunnah berkata Allah di atas arasnya dengan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana zat Allah juga kita tidak tahu seperti apa dan kayak apa. Maka apa yang kita dapat di sifat-sifatnya dalam Quran, terimalah. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Apa yang kita dapat di dalam hadis-hadis sahih, aman nabihi kullun min indi rabbina. Kita imani dan itu semua dari sisi Rabb kami. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Adapun kaya apa seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin sama dengan makhluk. Berarti Jahmiyah dan sejenisnya dari para penolak-penolak sifat menyimpulkan sendiri kemudian membantah sendiri. Aneh kan? Mereka yang menyimpulkan dan mereka yang membantah. Kalau Allah di atas sesuatu berarti cisim. Kalau jisim berarti mustahil, nggak mungkin. Maka kita tidak berkata Allah di atas arasnya. Terus tujuh ayat ditolak. Hanya karena kesimpulan bodoh kalian. Hanya karena kesimpulan mereka berarti jisim. Itu kan ucapan kamu berarti jisim. Allah bukan benda. Jisim itu artinya benda. Allah bukan benda. Allah bukan makhluk. Bukan. Allah khalik pencipta segala sesuatu. Yang tentunya datnya tidak akan sama dengan dat benda apapun. Tidak sama dengan dat makhluk apapun. Kayak apa? Wallahu alam kita tidak tahu. Tetapi sifat-sifatnya kita diberitahu di dalam Quran. Maka apa yang kita tahu kita imani, apa yang kita tidak tahu kita katakan wallahu a'lam. Mudah. Ahli sunnah mengajarkan sesuatu yang mudah dipaham. Aminu bihi. Berimanlah dengan apa yang Allah kabarkan. Dan apa yang tidak Allah kabarkan, jangan sok tahu. Katakan kami tidak tahu. Wallahu alam. Kaifiahnya, kayak apanya, seperti apa di atas arusnya, kami tidak tahu. Jangan bilang duduk, jangan bilang bersila, jangan bilang begini dan begitu. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan tidak ada satu manusia pun yang tahu. Cukup berkata Allah di atas arasnya. Titik. Itu yang diberitahu. Di dalam tujuh ayat dalam Al-Quran. Kembali kepada kitab. Maka barakallahu fikum ma'nahu syai fauqa syai wa hadha la yaluq illa bil ajsam wallahu laysa bijisim kata mereka la'natullahi alaihim semoga Allah melaknat mereka Allahu laysa bijisim Allah bukan jisim maaf Allah bukan jisim jisim itu ini tangan ini kaki di jisim Allah bukan jisim nahnu la nujassim kami tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala Jahmiyah menuduh kita dan menuduh ulama ahli sunnah dengan apa? Musyabbiha. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada tuduhan kedua. Mujassimah. Yang menganggap Allah seperti jisim katanya. Mujassimah. Nahnu la nujassim. Kita tidak menganggap Allah punya jisim. Datuhu, datnya. La tushbihu dawat. Dat Allah tidak sama dengan dat makhluk apapun. Wa sifatuhu la tushbihu sifat. Sifatnya juga tidak menyerupai sifat apapun. Fa'ina tajsim. Dari sisi mana kita dikatakan menjisimkan Allah? Fa'ina Mana tajzim yang kalian maksud? Pada ahli sunnah, pada ulama alul hadis, mana? Yang kalian maksud dengan tajzim? Tidak ada. Mereka hanya berkata apa yang Allah katakan dalam Quran. Mereka hanya berkata apa yang Rasulullah katakan dalam hadis. Titik. Berarti jisim. Itu kan kesimpulan kamu. Kami hanya berkata, Qala Allah Ta'ala, Ar-Rahman alal ars istawa. Ar-Rahman istawa di atas arsnya. Hanya itu. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya membacanya. Ar-Rahman alal istawa. Ar-Rahman di atas arasnya maha tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah di atas yang maha tinggi. Gak perlu dijelaskan apapun karena kita nggak tahu. Bagaimana istiwanya Allah di atas aras. Tetapi ayat tadi jelas. Allah maha tinggi di atas arasnya. Katakan. Apa yang Allah katakan? Titik. Dan jangan lancang mengatakan maksudnya, maksudnya, maksudnya. Atau menyimpulkan berarti begini, berarti begitu. Jangan. Lu kalau di atas kan berarti duduk. Enggak, siapa yang bilang? Nah, itu kamu sendiri yang bilang. Innama yaftaruna al-kadhiba ala ahli sunnah. Jahmiyah hanya mengada-adakan kedustaan. Menuduh para ulama ahli sunnah. Bal yaftaruna ala Allahi al Bahkan mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Allah menyatakan istawa alal ars, mereka menyatakan bukan, bukan istawa. Kok bukan istawa? Nyatanya tulisannya istawa. Oh enggak, itu istaula. Dari mana kamu tambah lam? Istaula. Dari mana kamu tambah lam? Dari hadis? Dari ucapan Nabi? Atau dari ayat yang lain? Tidak ada. Berulang-ulang kalimatnya istawa tanpa lam. Kok tiba-tiba dirubah? Berarti yaftaruna ala Allahil kithiba. Bukan hanya berdusta menuduh ahli sunnah, tapi juga berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthbit ahlu sunnah an-nuzul wal-maji wal-dahik. Sebagaimana ahli sunnah juga menetapkan sifat-sifat fi'liyah yang lain. Sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Sifat maji, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti al qiyamah sifat dahik, sifat tertawa. Masa Allah punya sifat tertawa? Kalau ada hadis sahih menyatakan Allah tertawa, jangan kalian berpikir berarti sama dengan makhluk. Tidak akan sama. Tidak seperti kalian, tidak seperti saya, tidak seperti makhluk apapun. Tetapi kalimat dohik itu kita terima. Aman Nabi karena Nabi menyatakan ketika riwayat akhir atau orang terakhir masuk surga. Yang dia di dalam neraka hanya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, selamatkan kami, selamatkan aku, selamatkan aku. Hindarkan aku dari neraka. Sampai pada kalimat, Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Walaupun tidak ke surga, nggak apa-apa. Yang penting selamat dari neraka. Setelah ini aku nggak akan minta apapun. Allah berikan. Ternyata setelah dia selamat dari neraka, tapi dia terus lihat neraka. Ya Rob, aku minta satu lagi. Palingkan aku dari neraka. Aku nggak mau niat, nggak mau lihat lagi neraka. Setelah ini aku nggak akan minta lagi. Allah palingkan dia dari neraka. Yang ada cuma dua. Kalau bukan neraka, surga. Dipalingkan dari neraka, melihat surga. Ya Allah, aku minta satu lagi. Aku ingin duduk di bawah pohon itu. Ya. Masuklah, kata Allah Ta'ala. Ya Rabbi, apakah surga tidak penuh? Kata Allah, bayangkan seluruh kenikmatan yang kamu inginkan. Dia bayangkan. Bagimu semua yang kau bayangkan dengan sepuluh kali lipatnya. Ya Rabbi, Engkau jangan memperolok-olok aku. Nabi tertawa. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah mengapa engkau tertawa? Ini menunjukkan tidak biasa. Kajian pakai tertawa itu tidak biasa. Kaget ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ini masalah serius. Kata Nabi SAW, Allah ketika itu juga tertawa. Bagaimana? Apakah diingkari hadis sahih ini? Dan ini riwayatnya dari Ibn Abbas. Dan Ibnu Abbas ketika menyampaikan beliau tertawa. Ditanya oleh tabi'in, kenapa engkau tertawa? Aku melihat Rasulullah SAW tertawa. Dan aku tanya seperti kamu tanya kepada saya, mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah ketika itu tertawa. Bagaimana? Tetap barakallahu fikum kita meyakini tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana datnya tidak sama dengan makhluk, tertawanya juga tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana maha mulianya Allah, maha mulianya dat Allah, maka tertawanya juga lebih mulia, maha mulia. Tidak sama dengan ketawamu dan ketawa orang lain yang sekian banyak kelemahan di dalamnya dan bahkan ada yang menghinakan atau ada yang merendahkan. Ada yang jadi bahan tertawaan. Tertawanya bikin tertawa orang lain. Karena ya mentertawakan. Artinya jelek. Tetapi karena Allah maha mulia, maha sempurna, maka tentunya tertawanya pun sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya, nggak ada kerendahan sedikit pun padanya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Yaqulul Jahmiyah. Berkata Jahmiyah. Hadihi a'radun. La taqumu illa bil ajsam. Wal ajsamu makhluqatun. Kata Jahmiyah. Ini adalah a'rad. A'rad itu tidak bisa tegak kecuali pada jisim. Sedangkan jisim itu makhluk. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah memiliki jisim. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi Allah. Uluwan kabirah setinggi-tingginya. Sama dengan yang tadi. Nyimpulkan sendiri, dibantah sendiri. Kalau Allah tertawa berarti punya mulut. Kalau punya mulut berarti punya gigi. Kalau punya gigi berarti punya lidah. Berarti punya tenggorokan. Tidak mungkin. Loh, yang bilang itu kan kamu sendiri. Kami tidak mengatakan seperti itu. Wallahi demi Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga barakallahu fikum. Jangan kamu bayangkan seperti makhluk kemudian berkata berarti Allah tidak tertawa. Jangan ditolak berita hadisnya, yang ditolak pikiranmu tadi. Pikiran berarti begini, berarti begitu. Itu pikiranmu yang dibuang jauh-jauh. Allah tidak sama dengan makhluk, maka nggak bisa kau bayangkan seperti apa. Nggak bisa. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antara makhluk dengan makhluk saja. Tidak tahu, tidak sama tertawanya. Antara makhluk dengan makhluk. Tidak sama. Apalagi yang menciptakan seluruh makhluk yang maha sempurna tidak mungkin akan sama. Bagaimana tertawanya ular? Hah? Ya nggak sama. Tidak akan sama. Apalagi apa yang maha sempurna yang tidak mungkin ada kelemahan padanya. Maka tertawanya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Dan gak mungkin bisa dibayangkan dengan otak yang sekepal ini. Dan itu hanya membuat seseorang jadi stres, gila. Banyak orang-orang yang majnun ketika mempelajari masalah seperti ini karena tidak mengikuti bimbingan ulama ahlus sunnah. Para ulama ahli sunnah membimbing dengan apa? Dalil, dalil, dalil. Apa yang tidak dihabarkan dalam dalil, jangan paksa-paksakan kamu pikir. Jangan. Jangan memikirkan kayak apa, seperti apa, kayak apa, seperti apa. Itu bukan kemampuanmu. Apa yang ada dalam Quran, aman nabihi. Apa yang ada dalam hadis, aman nabihi. Kami percaya, kami beriman. Selesai. Rinciannya yang tidak dihabarkan katakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu dan tidak mungkin bisa dibayangkan karena kita tidak tahu zat Allah. Apalagi tertawanya. Zatnya kita nggak tahu seperti apa. Kembali kepada kita. Mereka memakai filsafat. Biasa orang akan belajar filsafat pertama kali akan berkata. Al-insan hayawanun nafiq. Hampir semua orang belajar filsafat mesti awalnya al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hidup yang berbicara. Insan adalah jisim. Berbicara adalah a'rad katanya. Nah, ini a'rad tadi. A'rad. A'rad tidak mungkin ada tanpa jisim. Mereka akan belajar begitu. Misalnya berbicara. Ini kan a'rad. Taib. Kalau gak ada jisimnya bagaimana? Siapa yang berbicara? Masa ada ucapan dalam keadaan gak ada yang berbicara siapa? <laughs> Kata mereka, a'rad tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada jisim. <laughs> Yaitu insan, hayawan. Setelah teori ini matang dipelajari, <laughs> diterapkan pada Allah maka kalau ada berbicara, Allah berbicara, kalam Allah Musa berarti ada jisim. Kalau maka bantahannya sedikit saja, tetapi fatal. Kalian bikin kaidah-kaidah tentang makhluk, kemudian diterapkan pada Allah. Aina uqulukum, di mana akal kalian? Waikum filsafat. Kaedah-kaedah yang kalian buat itu kaedah makhluk. Kenapa kalian terapkan pada Allah SWT? Yang namanya zat, kata mereka lagi. Menempati ruang memiliki masa. Kalau tidak memiliki menempati ruang dan tidak memiliki masa, bukan benda, bukan tak. Jadi setelah tadi jisim, dibahas lagi jisimnya. Menempati ruang memiliki masa. Kemudian diterapkan lagi pada Allah. Berarti kalau Allah menempati tempat, menempati ruang, berarti makhluk, berarti jisim. Tidak mungkin Allah menempati ruang. Sekali lagi mereka melakukan hal yang sama kaidah-kaidah tentang makhluk mereka terapkan pada Allah SWT yang nggak bisa, nggak tepat. Kalau kita bicara tentang kaidah makhluk, ya untuk makhluk. Jangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dallaha ulai, sesat mereka itu karena mereka memakai kaidah-kaidah kemakhlukan, kaidah-kaidah dari makhluk diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah min sifati kamalihi wa nu'uti Maka mereka pun menolak sifat-sifat Allah menolak kesempurnaan Allah, menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi sifat kesempurnaan. Karena rendah itu tidak sempurna. Mendengar sifat kesempurnaan. Karena tuli itu sifat kerendahan. Melihat sifat kesempurnaan karena buta itu sifat kerendahan. Maka pada sifat-sifat kesempurnaan Allah maha sempurna. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maha pencipta, maha kuasa, maha bisa. Baru kemudian kita masuk sekarang. Pada perkara kalam. Berbicara. Sifat kesempurnaan atau, atau bukan? Sifat kesempurnaan. Karena bisu itu kelemahan. Sehingga sifat kalam bagi Allah lebih sempurna dan maha sempurna. Tidak seperti makhluk yang terbatas, yang sangat-sangat kurang. Ima kurang dalam menyampaikan keinginannya, ucapannya tidak bisa dipaham. Misalnya, ada orang yang berbicara, tidak bisa dipaham. Ima karena dia gagap, atau karena dia memiliki kekurangan lain, atau karena grogi, kalimatnya nggak karuan, atau atau sekian juta kelemahan pada ucapan manusia. Yang dia bisa berbicara dengan benar dengan baik, masya Allah, itu pun ada orang yang di sana nggak terdengar, kejauhan duduknya, karena malu-malu di belakang, ada nggak dengar. Tadi omong apa ya? Tadi ngomong apa ya? Berarti kamu berbicaranya kurang keras kurang lagi. Tetapi Allah ketika berbicara maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Apa kata Allah pembicaraannya? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Apa makna tammat? Sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika Sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan wa adla. Kejujurannya, kebenarannya, keadilannya. Sempurna. Ada makhluk yang seperti itu ucapannya? Tidak ada. Memiliki sekian banyak kekurangan di dalamnya. Nggak ada yang tamat. Nggak ada yang sempurna. Sehingga barakallahu fikum. Jahmiyah dengan kaedah-kaedah bid'ahnya dengan kaidah-kaidah filsafatnya menolak semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qala selanjutnya walau kana fi dhalika syai'un min al-mahdhur lanabbah alaihi Rasulullah SAW. Mereka menjuluki at ahlus sunnah yang beriman dengan sifat-sifat itu dengan julukan-julukan yang jelek waqad ja'at wamtala'a biha kitabullah padahal datang di dalam Al-Qur'an bahkan imtala'a makna imtala'a penuh Al-Qur'an dengan sifat-sifat Allah perhatikan baik-baik di dalam setiap ayat Al-Quran. Selalu diakhiri dengan wahuwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul hakim. Iya kan? Itu sifat Allah semua. Hampir setiap akhir ayat Allah Maha begini. Wallahu alimun hakim. Wallahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu terus diakhiri dengan sifat, sifat, sifat, sifat. Mengapa? Agar manusia kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau kenal Allah dengan sifat-sifatnya, pasti dia akan cinta kepada Allah, pasti akan menghambakan diri pada Allah, pasti akan sujud kepada Allah, pasti akan meratap kepada Allah, pasti dia akan memohon kepada Allah, pasti dia akan merendah di hadapan Allah, pasti dia akan beribadah kepada Allah kalau kenal. Tetapi kalau nggak kenal, nggak miliki ma'rifah, dia nggak akan peduli kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak kenal. Ikhwan ibn a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini walau kana fi dzalika syai'un mahdzur, kalau saja mengimani sifat-sifat ini ada sesuatu yang tidak boleh tidak pantas, pasti Nabi akan berkata jangan. Justru sebaliknya Nabi malah mengajarkan Walau kana fi dhalika syai'un minat tashbih, kalau mengatakan Allah berbicara itu menyerupakan, kalau mengatakan Allah Maha Tinggi itu tashbih, Nabi akan berkata, jangan mengatakan begitu. Jangan mengatakan Allah berbicara. Padahal di mulut para sahabat sering mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara. Itu biasa. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Itu biasa. Menunjukkan apa? Nggak ada syai'un mahdur. Nggak ada sesuatu yang dilarang. Mengatakan Allah mendengar. Hati-hati kalian. Jangan sembarangan. Allah mendengar loh ucapan kalian. Itu biasa ucapan seperti itu. Jangan kamu berbuat dosa. Allah melihat kalian. Itu juga biasa. Mengapa tiba-tiba datang Jahmiyah di tahun sekian menyalahkan seluruh para sahabat? Menyalahkan seluruh para tabi'in? Menyalahkan seluruh para ulama? Ini barakallahu fikum adalah pendapat muhdas, pendapat bid'ah dari Jahmiyah. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.